Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih pada bab majaa fid dhabhi li ghairillah. Tentang penyembelihan yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. dan kita sudah selesai dari pembahasan matanya yang terdiri dari dua ayat dan dua hadis Yang pertama ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala fasalli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Kemudian hadis Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku empat kalimat La'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man la'ana atau la'anallahu man awa muhditha la'anallahu man ghayara manaral ard. Kemudian hadis yang terakhir tentang kisah dua orang yang masing-masingnya masuk surga dan masuk neraka yang satu masuk surga yang satu masuk neraka karena sebab seekor lalat yaitu ketika mereka melewati suatu jalan milik suatu kaum dan mereka tidak mengizinkan untuk melewati jalan tersebut kecuali yang melewati jalan tersebut mempersembahkan kurban untuk berhala mereka. Ya, yang satu akhirnya menyembelih seekor lalat yang sudah dapatkan untuk selain Allah akhirnya dia masuk neraka dengan sebab itu. Yang satu mengatakan dia tidak akan ya mengorbankan kepada selain Allah bahkan seekor lalat pun tidak akan kemudian dia dibunuh dengan sebab itu dan dia akhirnya masuk surga karena mempertahankan imannya Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajmain kita masuk kepada al-masail Qala al-muallifu rahimahullahu taala fihi masail itu masail permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam bab ini Al-ula tafsiru qul inna salati wa nusuki Tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama Qul inna salati wa nusuki Katakanlah Katakanlah wahai Rasul Inna salati wa nusuki Sesungguhnya salatku dan nusukku Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan an-nusuk di sini adalah sesembelihanku. Ya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbil Alamin ya dimana di sini an-nusuk disebutkan setelah as-salat yang mana salat sebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah didukirkan oleh Syekh Ibn Taimin adalah a'zam ibadah yang teragung dari ibadah badan kita al jawari sementara an-nusuk al-kurban adalah ibadah yang teragung dari ibadah harta kita ya maka sabata jelaslah bahwasanya di sini menunjukkan bahwasanya an-nusuk itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena memalingkan ibadah kepada selain Allah termasuk atau adalah ya syirik akbar yang meluarkan seorang dari al-Islam. Qala as-saniyah tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar dan sembelihlah. Situ ada yang di takdirkan wanhar li rabbika dan sembelihlah untuk Rabbmu karena Rabbmu ya An-Nahar sebagaimana yang kita sudah terangkan juga secara makna sama artinya menyembelih hanya saja di situ ada perbedaan antara adzabah dengan an-nahar ya adzabah itu biasanya dilakukan kepada sapi, kambing, kerbau dengan cara yang ma'ruf kita lakukan ya. Menyembelih bagian leher. Adapun an-nahar ya biasanya dilakukan kepada unta. Ya, karena dia perawakannya yang tinggi, kemudian lehernya yang panjang susah untuk dijangkau dirobohkan juga susah maka yang diambil adalah ya urat darah yang ada di pangkal pangkal dada pangkal lehernya di sini ya kalau kita lihat videonya itu ya cuman di eh, ya apa sih namanya kayak dikorek aja gitu ya. nahar Syahid dari ayat ini sebagaimana yang juga sudah kita jelaskan fasalli li rabbika wanhar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perintah tak tadi atau ayat tadi al-wujub. Konsekuensi dari perintah adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya demikian. Ditambah bahwasanya di situ fasalli li rabbika ya perintah bahwasanya salat itu adalah untuk Rabb engkau begitu juga an-nahar ya menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah karena sarful ibadah li ghairillah syirkun akbar memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar Qala rahimahullah as-salisah al-bada'ah bila'nati man dhabaha li ghairillah. Yang ketiga adalah masuk kepada hadis. Hadis Ali bin Abi Talib. Ya, di situ Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyebutkan empat kalimat yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Kalimat yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat Siapa yang melaknat kedua orang tuanya? La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat siapa yang melindungi melindungi muhdith. Ya muhdith sudah kita sebutkan maknanya bisa muhdith fid din dan bisa muhdith maknanya dia pelaku al jarimah. Muhdith yang mengadang ngadakan dalam perkara agama ya ahlul bid'ah dan yang selainnya bisa maknanya muhdis di sini adalah orang yang melakukan kejahatan melakukan kriminal ya melindungi orang seperti ini termasuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah melaknat orang yang melindungi muhditsa Kalimat yang keempat La'anallahu man ghayara manaral ard Allah melaknat siapa yang mengubah manara atau alamat al-ard tanda ya dan yang dimaksudkan di sini lebih spesifiknya adalah tanda yang menjadi patok tanah ya apakah dia memajukan atau dia mundurkan ya nah kata muallif rahimahullah taala di sini al badaah memulai dengan laknat terhadap orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dari empat kalimat ini Rasulullah SAW memulai dengan ini. Ya. Kenapa demikian? Karena adzabhu li ghairillah ini adalah syirik akbar. Ya, dan dosanya lebih besar. Karena itu disebutkan yang paling pertama. Menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa yang sangat besar dosa bahkan termasuk dosa yang paling besar karena dia adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu disebutkan pertama kali. Ya. Dan ini kita dapatkan pada banyak ayat ia menyebutkan poin per poin dari suatu perkara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari perkara yang paling besar terlebih dahulu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Disebutkan perkara yang terbesar terlebih dahulu yaitu tauhid wa'budullah dan larangan yang terbesar yaitu kesyirikan wala tusyriku bihi syai'a ya baru selanjutnya perkara yang lain wabil walidaini ihsana dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, dimulai dengan perkara yang paling penting yaitu tauhid. Larangan dimulai dari larangan yang paling besar yaitu kesyirikan. Ya. Begitu juga dalam hadis ini disebutkan empat kalimat. Kalimat yang pertama adalah ya yang paling besar yang paling dahsyat yaitu kesyirikan la'anallahu man dhabaha li ghairillah karena itu dimulai empat kalimat ini dengan suatu yang paling besar qala ar-rabi'atu la'nu man la'ana walidayhi wa minhu antal ana walidayyi ar-rajuli fayal ana walidayka Masalah yang keempat laknu man la'ana waliday laknat terhadap seorang yang melaknat kedua orang tuanya ya seorang yang mencela kedua orang tuanya wa minhu yaitu di antara bentuk dari seorang itu melaknat kedua orang tuanya ya karena ini bisa saja atau sedikit sekali orang yang seperti ini ya kalau bukan anaknya derhaka sekali tidak akan demikian Ya, bahkan terkadang sejahat-jahatnya orang terhadap kedua orang tuanya dia menghormati. Ya. Tapi intabi hati-hati bukan hanya ini saja. Yang dimaksud ketika melaknat kedua orang tua berarti seorang itu melaknat atau mencela secara langsung kedua orang tuanya. Mencaci maki menghina kedua orang tuanya. Bukan itu saja, itu termasuk, itu jelas. Tapi minhu kata Syekh di antaranya antal ana walidai ar-rajuli fayal ana walidaik. Engkau melaknat atau mencela ya orang tua seseorang kemudian dia balik mencela kedua orang tuamu. Ya, sebagaimana ini juga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Para sahabat yastagribun. Para sahabat merasa heran bagaimana kok ada seorang melaknat kedua orang tuanya. Seorang itu mencaci, memaki, mencela kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya dia mencela ya orang tua seseorang kemudian orang tua eh, atau orang tersebut balik mencela kedua orang tuanya. Ini yang disebut ya melaknat kedua orang tua ya apalagi secara langsung ya apalagi secara langsung ya jelas ini lebih tercela Qala rahimahullah al-khamisah La'nu man awa muhdisan wa huwa rajulu yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dhalika yang kelima ya laknat terhadap seorang yang awam muhdisan yang melindungi muhdis ya apa itu muhdis wahwa ar-rajulu yaitu seseorang yuhdithu syai'an ya yang melakukan sesuatu yajibu fihi haqqullah ya melakukan sesuatu yang menyebabkan wajib untuk ditegakkan kepada orang tersebut haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia harus menjalankan konsekuensinya berupa sanksi. Ya. Nah, fayal tajiu ilaman yujiruhu min dalik. Ya, kemudian orang yang melakukan sesuatu ini ya, dia e, berlindung ilaman yuji yujiruhu min dalik kepada orang yang melindunginya. Ya, melindungi dia supaya dia tidak mendapatkan sanksi yang merupakan kewajiban tersebut ya merupakan hak Allah yang harus ditegakkan kepada dirinya nah ini yang memberikan perlindungan ini yang disebut awamu haditha ya dan sebagaimana yang kita sebutkan juga bahwasanya ini yashmal al ihdas fid din wal jaraim Faman awa muhdisan bi bid'atin fahuwa dakhilun fi dhalik. man awa muhdisan bi jarimatin fahuwa dakhilun fi dhalik. Barang siapa yang melindungi muhdisan ya muhdis yang maknanya dia adalah seorang yang melakukan atau membuat-buat perkara bid'ah dilindungi orang tersebut fahuwa dakhilun fi dhalik. Dia masuk dalam hadis ini. Waman awah muhdisan bijarimah. Barang siapa yang melindungi muhdisan ya pelaku jarimah, pelaku kejahatan, pelaku kriminal, ini juga disebut muhdis. Kemudian dilindungi yang harusnya wajib ditegakkan padanya hukum Allah Subhanahu wa taala dia lindungi. Ya, fahuwa dakhilun fi maka dia juga masuk ya ke dalam hadis ini ya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala Qala as-sadisatu La'nu man man ghayyara manar al-ard laknat terhadap seorang yang mengubah manar al-ard tanda ya manar al-ard maknanya yaitu wahyal marasim yaitu tanda-tanda allati tufariku baina hakika wa haki jarika fil ard yang membedakan antara apa yang menjadi hak milikmu dan hak tetanggamu dari tanah. Ya. Ya, ini ya sebagaimana kita telah bahas sebelumnya, terkadang halnya sepele. Ya. Tapi konsekuensinya luar biasa. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata ashibran minal ardi dulman ya, atau au tuwiqahu min sab'i aradin Barang siapa yang mengambil shibran, shibran itu sejengkal saja. Ya, dari tanah secara zalim dia mengambil hak orang lain ya dia ubah batas tanahnya sejengkal saja ya berapa sih sejengkal itu ya segini 10 atau paling tinggi 20 cm ya ya semahal-mahalnya tanah berapa sih yang dia dapatkan dari ya keuntungan duniawi ya anggaplah dia 20 cm ya dia ubah kali panjangnya berapa misalnya 10 meter berarti ya berarti berapa berapa itu 5 meter aja kan ya luasnya 5 meter aja kan yang dia benar nggak Hah? 0,2 kali 10 2 meter bahkan Ya, anggap tanah yang paling mahal. Ya, di Jakarta udah tanah yang paling mahal. Berapa? 50 juta satu meter, anggaplah. Oke, dia dapat 100 juta, mungkin banyak. Ya, ini sudah yang paling banyak. Ya, kalau satu meter 100 ribu, 100, 1 meter 500 ribu dapat men sejuta aja dia cari dengan cara yang zalim tersebut apa sanksi yang ya menjadi ancaman untuk dirinya ya tuwiqahu min sab'i aradin dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi masyaallah ya untuk apa kalau gitu ya maka hati-hati seperti ini Ya. Sesuatu yang mungkin sepele, tapi karena manusia ini memang tamaknya luar biasa, ya, nggak puas dengan yang perkara materi dunia ini, ya seperti itu, ya bermain-main dengan yang seperti ini, ya hati-hati, ancamannya luar biasa. Ya, itu satu tadi ancamannya. Tuwi kahum insabi aradin. Ya dikalungkan padanya dari tujuh lapis bumi. Kemudian hadis ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat laknat itu atar wal ibad an rahmatillah. Ya. Terusir seseorang dan dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat besar. Ya karena apa? Karena seorang atau makhluk apapun tidak mungkin dia bisa bertahan tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa makhluk yang bisa bertahan tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Lu berarti iblis dapat rahmat dong. Ya kalau dia masih hidup sekarang dapat rahmat lah. Karena rahmat ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus ya rahmat yang sifatnya umum mencuk mencakup seluruh makhluk ya makan itu bukan bukannya rahmat dari Allah rahmat dari Allah ya kesehatan pakaian ya harta itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya iblis dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu rahmat sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya umum ini bukan patokan bahwasanya seorang itu dicintai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat yang menjadi patokan dicintai atau tidaknya seorang adalah rahmat yang sifatnya khusus dan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Rahmat berupa keimanan, rahmat berupa taufik, rahmat dimudahkan seorang itu untuk bisa terus beribadah kepada Allah. Rahmat ini sifatnya khusus yang tidak diberikan kepada siapa saja, tidak. Ya. Enggak ada yang akan bertahan kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, ini ancamannya. Ya, empat perkara dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lain mendapatkan ancaman seperti ini. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya ketika ya yang menyebutkan ancaman di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya dua ya bisa maknanya adalah sebagai khobar bahwasanya Allah melaknat orang yang sifatnya seperti ini bisa maknanya adalah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melaknat orang yang demikian. Ya, kemungkinan ini kemungkinan ini. Tapi tapi kemungkinannya tidak ada yang baik, sama-sama berat kemungkinannya. Ya, sama-sama berat. Ya, kalau doa jelas dia belum terjadi, tapi ini yang berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemungkinan diijabahnya itu sangatlah besar. Kalau itu khabar berarti lebih ya mengerikan lagi. Ya. Fatughayyiruha bitaqdimin au ta'khir, maka engkau ubah ya apakah engkau kedepankan atau engkau akhirkan kebelakangkan ya dimajukan atau di ya mundurkan Qala asabiatu sabiatu al-farqu baina la'nil al-muayyani wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum. Ya, perbedaan antara melaknat secara ta'yin menyebut orangnya person per person wa ya fulan la anak Allah ya, itu namanya takyin ya wahai fulan ya semoga Allah melaknatmu ini namanya takyin ya walakni ahli ma'asi ala sabilil umum dan melaknat pelaku maksiat ala sabilil umum secara umum yaitu sifatnya bukan orangnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan tidak menyebutkan orang tertentu tapi sifatnya la'anallahu man dhabaha li ghairillah ya Kalau kita melihat orang secara langsung dia menyembelih untuk selain Allah, bolehkah kita mengatakan la anak Allah? Nah, ini menjadi pembahasan. Kita sempat singgung kemarin tidak boleh yang seperti ini. Ya, selama dia masih hidup ya, tidak boleh untuk melaknat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat secara persen Allahumma il an wa fulan fulan bahkan di dalam ya kunut Nazila. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang beliau, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Ya, "Laisa laka minal amri syai'." Ya. Engkau sama sekali tidak memiliki perkara terhadap mereka. Urusan mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah men yang memberikan taubat menerima taubat ya menganugerahkan taubat untuk mereka sehingga mereka bertaubat dan diterima oleh Allah atau Allah adab mereka ya dan siapa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam doa tersebut ternyata mereka masuk Islam ya hati-hati ya maka Jangan melaknat seorang syarat takyin. Ya. Bahkan kalau dia melakukan perbuatan maksiat sekalipun, bahkan perbuatan syirik sekalipun, jangan melaknat dia secara takyin. Ya. Langsung menyebutkan la'anak Allah. Ya, ini bukan ya bukan ajaran. Ini perbolehkan. Ya mungkin kalau kita ya mungkin jarang mendengar demikian ya. tapi kalau orang sana itu kayak biasa saja Allah ya anak waduh ya ini harus dididik yang seperti ini ya kenapa karena tadi konsekuensinya berat sekali ya mendoakan sama saja kita mendoakan kebinasaan karena orang yang dilaknat pasti binasa ya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau untuk melaknat laknat secara sifat ya atau orang yang sudah jelas ya. Iblis laknatullah alaih memang pernah maluun, ya Memang makhluk terlaknat. Ya. Enggak apa-apa yang seperti ini, tapi seorang yang ya kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Ya. Tidak boleh dilaknat secara person. Qala as-saminah Kemudian selesai. Hadhil qissatu al matu wa hiya qissatu dubab Ini adalah kisah yang sangat agung yaitu kisah tentang ya lalat yaitu seorang masuk surga karena lalat, seorang masuk neraka karena lalat. Ya, hadis yang kita sebutkan. Hadis dari Tariq bin Syihab. Ya. Yang kita sebutkan eh, secara ringkas tadi ya bagaimana hal yang mungkin dianggap sepele tetapi bisa menjadi perbedaan yang sangat besar antara si A dan si B. Ya, lalat suatu yang dianggap remeh, suatu yang dianggap bahkan menjijikkan. Tapi dia bisa mas, menjadikan menjadi sebab seorang masuk neraka dan bisa menjadi sebab seorang masuk surga. Bagaimana ya kisah yang sudah disebutkan. Ya. Atasiatu kaunuhu dakhalan nara bisababi dzalika adzubabi alladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim keadaannya yaitu orang yang pertama yang masuk neraka masuk neraka dengan sebab lalat tersebut yang dia tidak memaksudkannya bahkan dia melakukannya tahallusan min syarrihim ya tahallusan untuk dia sekedar terlepas dari kejahatan kaum tersebut Ya, ini orang yang pertama. Ya, jalan dia lewat tidak boleh lewat sebelum mempersembahkan kurban untuk berhala mereka. Dia bilang aku tidak miliki sesuatu. Karib walau bidubab. Ya, persembahkan walaupun dengan seekor lalat. Maka dia persembahkanlah. Dia bunuh seekor lalat ya Nah, sekarang yang menjadi pembahasan apakah dia membunuh seekor Karalat itu hanya sekedar untuk ya zahirnya bahwasanya dia menyembelih untuk e, berhala eh, kaum tersebut atau memang hatinya memaksudkan untuk menyembelih. Di sini Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan dia tidak maksudkannya. Dia hanya memaksudkan untuk apa? untuk ber, untuk terbebas dari mereka saja. Ya, supaya mereka sekedar bisa lewat saja. Ya. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau berpendapat tidak, bahkan dia memaksudkannya. Kenapa? Karena konsekuensinya begitu berat. Ya. Kalau ala kalau kita anggap bahwasanya hadis ini sahih karena di situ ada perbedaan pendapat, ya tentang sahihnya hadis ini ya kalau dia hanya sekedar menghindari kejahatan dari kaum itu saja tanpa ada maksud sama sekali ya dia makzur kalau begitu tapi dia masuk dia masuk neraka dengan sebab itu ini menunjukkan walaupun dia bahwasanya dia tadinya tidak mau melakukannya atau dia ya tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan bukan berarti dia tidak mau ya karena dia tidak ada aja ya karena dia tidak ada aja ya tapi kata kaumnya walaupun dengan seekor lalat ya udah akhirnya dengan seekor lalat ya menunjukkan bahwasanya dia mau melakukan itu. Ya. Begitu juga dalam hadis bagaimana sudah kita singgung tidak ada ancaman. Ya, tidak ada ancaman. Hanya kalau melihat situ harus menyembelih. Kan bisa lewat jalan lainnya. Kenapa harus maksa lewat situ? Ya. Begitu juga ada yang mengatakan tadinya dia hanya sekedar untuk ya berlepas diri dari kejahatan kaum tersebut tetapi akhirnya hatinya mengikutinya ini bahaya ya ketika zahir dia melakukan perbuatan zahir akhirnya batinnya pun mengikuti ya Al-asirah ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin mengetahui bagaimana kadar kesyirikan itu di dalam hati seorang yang beriman. Ya, bagaimana dia melihat kesyirikan tersebut? Apakah kesyirikan itu suatu yang dianggap sepele? Kesyirikan itu hanya dianggap suatu yang sangat ringan? Ya, atau kesyirikan itu adalah suatu yang sangat besar sebagaimana yang jelas Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu mengingatkan bahwasanya kesyirikan itu adalah perkara yang sangat besar. Ya harusnya menganggap itu adalah perkara yang besar. Ya terkadang kan orang menganggap sepele. Ya. Misalnya ya kalau di akhir tahun mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat tahun baru Bahkan sekedar mengucapkan, bukan sekedar mengucapkan. Ya, konsekuensinya kita membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan. Peribadatan mereka kepada selain Allah. Ya. Kalau misalnya kita katakan selamat berkorupsi, ada yang sepakat? Pasti semua sepakat tidak boleh. Ya, selamat mabuk-mabukan, ada yang sepakat? Ya, semua sepakat tidak boleh. Ya, selamat berzina. Langsung merinding kita dengarnya. Ya, dalam keadaan ini adalah melakukan kejahatan yang paling besar di muka bumi ini yaitu kesyirikan. Bukan kedaliman terhadap manusia, kedaliman terhadap Allah. Merampas hak Allah untuk diibadahi diserahkan kepada selain Allah bahkan diakui dianggap sebagai anak Allah ini menunjukkan apa bahwasanya tauhid dan kesyirikan itu belum terpatri di dalam kebanyakan hati kaum mukminin ya kenapa karena tidak diajarkan yang seperti ini ya Masalah akidah dan kalau kita perhatikan bahwasanya perkara-perkara yang sering terjadi apalagi belakangan ini itu menunjukkan bahwasannya memang ya dangkal akidah orang-orang yang mengaku beriman ini. Ya, akidah itu penting. Ya, akidah itu penting. Ya. Dari akidah ya disitulah lahir amalan-amalan ya dan berbeda orang yang akidahnya benar akidahnya kuat dengan amalan orang yang akidahnya biasa-biasa saja apalagi akidahnya lemah nggak sama walaupun dia sama-sama sholat misalnya nggak sama nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya apa yang menjadi keunggulan Abu Bakar As-Siddiq daripada sahabat-sahabat yang lain sama-sama ibadahnya sama ya amalannya sama yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dilakukan oleh para sahabat yang lain ya yang membedakan dengan apa mawaqara fi qalbi dengan apa yang bersemayam dalam hatinya yaitu keimanan ya sangat berbeda tidak akan sama ya orang yang akidahnya kuat dengan amalan seorang yang akidahnya lemah. Ya, kaitannya dengan pembahasan kita, kita ambil ini harusnya selesai ini. Qadarullah. Kaifa sabara dzalika 'alal qatl? Walam yuwafiqhum ala talabihim ma kaunihim lam illa illal amal adh-dhahir. Bagaimana ya orang yang masuk surga dengan sebab dia tidak mau menyembelih ini tadi dia bersabar. Walaupun di akhirnya harus dibunuh dan tidak menyepakati kaum tersebut menyepakati memenuhi permintaan mereka walaupun permintaan mereka hanya sekedar amanan yang sifatnya zahir saja enggak mau oh ya enggak mau yang seperti itu dengan risiko dia mati dia mati dengan sebab itu dia enggak mau ya karena tahu konsekuensi perbuatan ini bukan perkara yang ringan karena tahu ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, demikian harusnya kaum mukminin ya terhadap perkara-perkara yang sifatnya ya berpotensi merusak akidah harusnya lebih kita memberikan perhatian daripada yang lainnya. Ya, bukan berarti yang lainnya tidak diperhatikan, kadang salah paham juga bukan, tapi kenyataannya kebalikannya orang tidak-tidak anti korupsi anti korupsi ah, korupsi atau mengambil harta orang secara zalim itu adalah perbuatan dosa besar, jelas. Ya. Semua orang sepakat itu. Berzina orang semua orang sepakat. Ya, kecuali orang-orang yang enggak normal saja. Ya, bahwa saya itu adalah kejahatan. bahwa saya itu adalah dosa besar. bahwa saya itu adalah kesalahan. Ya. Tapi ketika bicara tentang kesyirikan seorang eh, kebanyakan orang biasa-biasa saja.